sallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda Qala Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Ini berarti hadis kursi, Hadis kursi. Ya benar Adam. Allah mengatakan, wahai anak Adam. Lau ataitani. Kalau seandainya engkau datang kepadaku. Biqura bil ardi khataya. Dengan sepenuh bumi. Dosa-dosa bentuk dosa. Thumma Kemudian engkau berjumpa dengan aku yang meninggal, meninggal dunia. La tusyriku bi syai'a. Di mana engkau tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun. La taituka bi qurabiha maghfiratan niscaya aku akan datang kepada aku akan datangkan kepadamu sepenuh bumi pula maghfirah ampunan. Hadis ini hasan sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala wa ghafaralah. Hadis ini dihasankan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah juga dihasankan oleh al-Imam Sakhawi rahimahullahu taala. Naam. Hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan tauhid yang amat sangat besar. Yaitu tauhid ini bisa menghapuskan dosa. Yukafir dzunub bisa menghapuskan dosa-dosa yang ada. Walaupun dosanya itu sepenuh bumi. Dosanya sangat banyak. Namun dengan tauhid Allah tabaraka wa taala akan mengampuni, memberikan ampunan maghfirah kepada orang-orang tadi. Kemudian pada kalimat la tusyriku bi syai'a tidak syirik kepada aku sedikit pun. Yang dimaksud di sini bukan semata-mata tidak syirik. Tetapi ada konsekuensinya. Tidak syirik, dia mengandung konsekuensi, dia mengamalkan tauhid. Dia mengamalkan konsekuensi-konsekuensi at-tauhid. Naam. Adapun bentuk pengampunan di sini, bentuk pengampunan di sini itu tahtal masyiah. Tergantung daripada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat dalam surah Nisa Allah mengatakan Inna Allah La yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik dan akan mengampuni dosa-dosa yang selain itu bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa taala bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah taala. Menunjukkan bahwasanya masalah pengampunan ini itu tergantung keinginan Allah taala. Artinya seseorang yang mati dalam keadaan dia memikul dosa-dosa yang sangat banyak selain kesyirikan dalam keadaan dia muwahid, ahli tauhid. Tidak syirik. Dalam keadaan dia mati, belum bertaubat. Dari dosa-dosa tadi. Maka tauhid yang dia miliki dia tidak syirik itu membuat dia masuk dalam bab ayat tadi. Dikehendaki, bila, bila dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala diampun, diampuni, maka dia akan diampuni semua dosa-dosanya sehingga masuk ke dalam surga dengan tanpa azab. Kalau kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak mengampuninya, maka dia akan dihukum akan diazab di neraka untuk membersihkan dirinya dari dosa-dosa. Namun dengan tauhidnya dia tadi, dengan tauhidnya dia tadi, dia diselamatkan dari azab yang kekal abadi. Dia diselamatkan dari azab yang kekal abadi. Artinya apa? Dia pasti dan pasti akan dimasukkan ke dalam surga dia pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Begitu. Ini makna riwayat ini la taitu ka fi qurabiha mufiratan. Ini saya akan datangkan dengan sepenuh bumi pengampunan. Baik pengampunan yang secara langsung bagi orang-orang dikira-kira Allah atau pengampunan nanti setelah adanya hukuman yaitu dengan dia aman tidak akan kekal abadi di dalam neraka selama-lamanya. Nah, kemudian kalimat la tusyriku bi syai'an. Kalimat syai'an di sini sedikit pun di sini umum. Dia tidak melakukan syirik besar dan juga tidak melakukan syirik kecil. Itu persyaratannya. Dan ini persyaratan yang cukup berat. Karena syirik kecil ini banyak menimpa, banyak melanda kaum muslimin. Seperti tindakan riak, ingin dilihat sama orang ketika beramal, atau sum'ah, yang didengarkan ketika dia beramal atau bahkan kecintaan kepada dunia hubbul mal hubbul dunia kecintaan kepada dunia yang sampai pada tingkat melalaikan dirinya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala juga termasuk syirik kecil ini Bagaimana disinggung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya mencela orang-orang yang cinta dengan dunia sampai melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah. Belum mengatakan Ba'isa Abdul dinar بعيسى عبد الدرهم بعيسى عبد الخميصة بعيسى Abdul Khamilah. sungguh celaka kata Rasulullah sungguh celaka sungguh binasa budak-budak dinar budak-budak dirham budak-budak khamisah dan khamilah itu nama-nama kain di sini Rasulullah SAW menjuluki orang-orang yang betul-betul cinta kepada dunia dengan berlebihan dikatakan sebagai aduh sebagai budaknya dunia tadi mengisyaratkan bahwasanya kecintaan kepada dunia sampai pada tingkat melalaikan dirinya dari ketaatan kepada Allah Taala dinilai termasuk kesyirikan kepadanya. Maka ini semuanya syirik-syirik yang kecil-kecil apalagi yang besar-besar itu harus ditiadakan. Tidak boleh dilakukan kalau kepingin mendapatkan keutamaan yang besar ini, diampuni oleh Allah Taala dosa-dosanya, bagaimanapun besarnya dan bagaimanapun banyaknya. Intinya dia tidak syirik kepada Allah Taala sedikit pun. Masya Allah. Sehingga di sini adalah hadis yang amat sangat besar, sangat agung menerangkan tentang masalah tauhid, dan keutamaan tauhid. Intahina. Sekarang kita masuk kepada pembahasan fihi masail. Masalah-masalah yang bisa kita ambil dari riwayat-riwayat atau pembahasan-pembahasan sebelumnya. Kalau Qala musannif rahimahullahu taala fihi masail. Pada bab ini ada beberapa masalah. الأولى yang pertama si'atu fadlillah luasnya atau keluasan keutamaan Allah Taala. Ini diambil dari sabda beliau adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal adkhalahu Allahul jannah ala makana kana min al-amal yang telah lewat itu. Ini orang-orang yang bersaksi bersyahadatain ila akhir itu. Kata Allah kata Rasulullah SAW, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalan dia. Yani walaupun dia berbuat dosa. Apa dengan makna yang kedua, Allah akan masukkan ke dalam surga sesuai dengan kadar amalannya. Bertingkat-tingkat. Ini menunjukkan bahwasanya kemuliaan Allah, keutamaan Allah sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Asalnya yang kedua. Kasratu thawabit tauhidi indallah melimpahnya atau banyaknya pahala tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pahala tauhid yang sangat berlimpah yang sangat banyak di sisi Allah Tabaraka wa taala. Ini diambil dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang sebelumnya yang juga dikuatkan oleh hadis Abdullah bin Amr bin Aus. Ketika uh, menjelaskan bahwasanya kalau tujuh langit dan tujuh bumi ditaruh di dalam anak timbangan, kemudian la ilaha illallah ditaruh di, di, di timbangan yang lainnya, niscaya akan lebih berat kalimat la ilaha illallah itu. Ini yang dikuatkan oleh hadis Abdullah bin Amr bin As menunjukkan betapa banyak pahala tauhid sama melimpah pahala tauhid di sisi Allah tabaraka wa taala sampai bisa mengalahkan langit-langit yang tujuh bisa mengalahkan bumi-bumi yang tujuh dan seisinya. Asalita. Yang ketiga ialah takfiruhu ma'adhalika lezuru. Tauhid ini bisa menghapuskan dosa. Sudah dalam keadaan besar keutamaannya, besar pahalanya, lebih daripada itu takfirul dzunub tauhid ini bisa menghapuskan dosa. Ini diambil dari pembahasan yang barusan kita bahas. Lataituka biha maghfiratan. Kalau ada orang yang uh, memiliki dosa yang sangat banyak sepenuh bumi, kemudian dia mati tidak syirik, dia mati dalam kata sebagai muahid, maka akan ditetangkan oleh Allah sepenuh bumi pula ampunan. Menunjukkan bahwasanya tauhid itu menghapuskan dosa-dosa hamba. Ar-Rabi'atu yang keempat. Tafsirul ayah allati fi suratil an'am. Tafsir ayat yang tersebut dalam surat Al-An'am yaitu pada ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Lewat pembahasan bahwasanya kezaliman di sini orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kezaliman Kebaliman di sini yang dimaksud ialah kesyirikan, tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan. Juga menerangkan tentang keutamaan tauhid. Al-khamisatu, yang kelima. Ta'ammal al-khamsal lawati fi hadis Ubadah. Renungkanlah lima perkara yang tersebut dalam hadis Ubadah ibnu Samit. Yang terakhir pembahasannya yaitu yang pertama kalimat syahadah la ilaha illallah. Yang kedua, kalimat syahadah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga, persaksian bersyahadat bahwasanya Allah Isa ialah hamba Allah dan utusannya. Yang keempat, persaksian bahwasanya surga itu hak dan yang kelima ialah persaksian bahwasanya neraka itu adalah hak. Ini lima perkara yang disebutkan dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala yang telah lalu. Yang disebutkan di situ barang siapa yang bersyahadat dengan lima perkara ini maka pahalanya besar. Adkhalahullahu al-jannah ala ma kana min al-amal Allah akan masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalan dia. Ini lima perkara dalam hadis Bukhari bin Asa di satu. Yang keenam. Annaka idha jama'ta. Bahwasanya kamu. Bila kau mengumpulkan. Bainahu antara hadis Ubadah tadi wa baina hadis Utsman dan antara hadis Ibn. Ya, kalau kamu kumpulkan antara hadisnya Abu Sa'id, apa hadisnya Ubadah bin Samit dan hadisnya Itban bin Malik wa ma ba'dahu dan yang setelahnya itu hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan juga hadis Anas bin Malik. Itu kalau kamu kumpulkan semuanya Kata beliau, tabayyana laka, maka akan jelas bagi kamu. Makna qawli la ilaha illallah. Makna ucapan kalimat la ilaha illallah. Wa tabayyana laka. Dan akan jelas bagi kamu. Khata'ul maghrurin. Kesalahan orang-orang yang tertipu. Tertipu dengan makna kalimat ini tadi. Maksudnya, Sebagaimana yang saya terangkan sebelumnya, bahwasanya kalimat la ilaha illallah yang disebutkan secara mutlak pada hadis Ubar bin Samit juga yang disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri itu harus difahami dengan hadis Itban Malik. Artinya tidak cukup hanya melafatkan kalimat la ilaha illallah. Tetapi harus disertai dengan melaksanakan syarat-syaratnya yang diantaranya disebutkan dalam hadis Hitsban bin Malik harus mengharapkan wajah Allah, harus ikhlas dalam mengucapkannya. Dari situ baru akan ketahuan makna kalimat la ilaha illallah ini. Menunjukkan kalimat la ilaha illallah ini tidak semata-mata diucapkan. Namun yang paling penting ialah diamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Diamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Dari sini pula kita akan bisa mengetahui Kesalahan orang-orang yang maghrurun, al-maghrurun, orang-orang yang tertipu. Yaitu orang-orang yang mengira cukup dengan melafatkan kalimat ini saja. Cukup melafatkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka akan cukup dan meyakini mereka telah bertauhid dengan sempurna walaupun mereka berbuat apa saja yang mereka lakukan. Dan orang-orang yang hanya mengucapkan kalimat ini saja. serta berucap. Dengan tanpa mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Ada makrur, Orang yang tertipu. Sehingga sekali lagi harus difahami dengan hadis Ibnu bin Malik radhiyallahu taala anhu dan semisalnya. Bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu harus disertai dengan amalan amaliyah konsekuensi itu mengawalkan konsekuensi daripada kalimat tadi. As-sabi'ah. Yang ketujuh ialah At-tandih. Peringatan, perhatian. Lisharti alladhi fi hadis Ibban. Perlu adanya perhatian terhadap persyaratan yang disebutkan dalam hadis Ibban bin Malik. Persyaratannya disebutkan situ ialah ya bidzalika wajh Allah dia mengharapkan wajah Allah dengan ucapan tadi. Yakni dia mengikhlaskan niatnya ketika mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Menunjukkan sekali lagi yang namanya kalimat La ilaha illallah tidak cukup semata-mata diucapkan. Tapi harus dengan keikhlasan, harus dengan ilmu, dan semua perkara yang masuk dalam persyaratan kalimat ini. Sehingga perlu diperhatikan betul syarat yang satu ini. Asamina yang ke 8 Kaunul Anbiya keadaan para nabi yahtajuna litandih. Mereka juga membutuhkan peringatan, perhatian ala fadli la ilaha illallah yang menerangkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Ini yang saya kita ambil di sini bahwasanya para nabi pun, para rasul juga butuh diingatkan Futur sampaikan keutamaan-keutamaan kalimat la ilaha illallah. Ini diambil dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri tentang permintaan Nabiullah Musa itu. Ketika minta diajari doa atau zikir khusus maka harus disebutkan diminta atau disuruh untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nabi Musa mengatakan, saya minta ya khusus yang tidak disampaikan sama yang lainnya. Menggambar pada kita, menunjukkan pada kita, bahwasanya para nabi pun butuh dijelaskan, butuh diuraikan, disampaikan tentang keutamaan, keutamaan kalimat La ilaha illallah ini. Apalagi yang selain Nabi Apalagi yang selain Rasul, orang-orang biasa. Maka tentunya lebih-lebih lagi harus sering disampaikan keutamaan-keutamaan tauhid, keutamaan-keutamaan la ilaha illallah. Naam. Atasi'atu yang kesembilan at Di sini ada peringatan, perhatian. Lirujhaniha bijami'il makhlukat. Ada peringatan bahwasanya kalimat ini lebih berat, lebih kuat dari para semua makhluk yang ada. Ma'anna kathiran Padahal banyak sekali. Miman yakuluha dari kalangan orang-orang yang mengucapkan lafaz ini, la ilallah ini, khifu mizanuh, sangat ringan timbangannya. Sangat ringan timbangannya. Sehingga di sini kesalahannya bukan pada kalimat la ilaha illallah. Kalau kalimat ini jelas lebih berat, lebih mantap daripada semua makhluk yang ada. Kesalahannya sekarang ini ialah pada pengucapnya, kailnya, orang yang mengucapkan kalimat ini. Yang ternyata ringan timbangannya. Kenapa? Dikarenakan dia semata-mata mengucapkan dengan tanpa mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Atau hilang satu dari persyaratan-persyaratan yang ada. Atau didapati penghalang-penghalang atau faktor-faktor penghalang yang menghalangi dia untuk itu sehingga timbangannya pun berkurang sesuai dengan kadar hilangnya persyaratan tadi pada dirinya. Wallahul musta'an. Sehingga harus betul-betul diperhatikan ini. Siapa saja yang mengucapkan kalimat ini la ilaha illallah itu harus segera bersiap-siap mengamalkan konsekuensinya supaya betul-betul kalimat ini menjadi timbangan dia yang paling berat. Allahul musta'an. Al-ashirah, yang ke-10. al nasu Ada nas ala anna al-aradhin sab'un fis samawat sehingga ada pernyataan bahwasanya bumi itu juga tujuh lapis. Sebagaimana langit. Sebagaimana langit. Ini yang disebutkan dalam hadis ini. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang dikuatkan oleh hadis Abdullah bin Amr bin As. Juga disebutkan dalam hadis yang lainnya. Dari hadis Sa'id ibn Zaid Sa'id ibnu Zaid radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam maniqa taqa'a shibran min al-ardi maniqa taqa'a shibran min al-ardi tuwiqahu yaumal qiyamati min sab'i arabin. Terkalimat min sab'i arabin. Barang siapa yang memotong, mengambil dengan cara kebaliman, sejengkal saja dari tanah. Dia mengambil sejengkal tanahnya orang lain. Langsung dipatok uh, punya dia sendiri. Sejengkal saja maka nanti dia yaumul qiyamah akan dikalungkan di atas lehernya dia min sab'i arabin dari tujuh bumi. Dari kalimat sab'a arabin tujuh bumi menunjukkan bumi itu juga tujuh lapis. Adapun yang disebutkan dalam Al-Quran, yang disebutkan dalam Al-Quran itu langit. Yang dengan nafs, yang dengan tegas disebutkan tujuh lapis, itu langit. Adapun bumi itu tidak sorih, nggak tegas. Yang disebutkan dalam surat al talaq Allah mengatakan, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna. Mithlahunna. Allah lah yang menciptakan tujuh langit dan dari bumi ini pun yang semisal langit-langit tadi, yang semisal langit-langit tadi, menunjukkan mengisyaratkan, walaupun tidak tegas, bahwasanya bumi itu tujuh lapis. Bumi itu tujuh lapis. Adapun lapisan-lapisnya apa saja, Wallahu ta'ala alam bersawab, Kita tidak bisa mengatakannya. Dan kita tidak bisa memberitakannya kecuali yang diberitakan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Intinya, bumi itu tujuh lapis. Al-Hadiyatu Ashrata. Al-Hadiyatu Ashrata yang ke-11. Anna lahunna ummara. Masalah yang ke-11, bahwasanya langit-langit yang tujuh itu ada penghuninya atau Umarnya yang memakmurkannya. Langit-langit itu ada penghuninya, para malaikat, para anbiya. Nah. Adapun bumi, wallahu a'lam bissawab. Kalau bumi kita mengatakan wallahu a'lam harus dengan nafs dalil berita langsung dari Allah Taala atau Rasulnya Wasallam tentang penghuni-penghuni lapisan-lapisan bumi itu. Yang kita tahu sekarang ini ialah penghuni-penghuni lapisan langit. Nah, dengan riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Asaniyata asyarata, yang ke-12. Isbatus sifat. Di sini ada penetapan sifat, menetapkan sifat-sifat bagi Allah khilafan al asy'ariyah menyelisihi kelompok asy'ariyah ini diambil dari hadis Atsban Ibnu Malik di situ disebutkan wajah Allah dia mengharapkan wajah Allah wajah Allah itu sifat baginya menunjukkan ada penetapan sifat-sifat bagi Allah Taala sifat-sifat kesempurnaan baginya. Menyelisih kelompok Asy'ariyah yang menghilangkannya, yang meniadakannya. Dalam bab yang seperti ini, kita menetapkan sifat-sifat yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan juga dalam Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk. Dengan tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk. Juga tidak boleh pula menanyakan bagaimana bagaimana kefiahnya. Tidak boleh. Harus diimani secara zahirnya saja. Asalithata asyrata. Yang ke-13. Anna idha arafta. Bahwasanya kamu bila kamu telah tahu Hadis Anas. Hadis Anas bin Malik yang terakhir itu. Wahai anak Adam, bilang kau datang pada aku sepenuh bumi dosa, kemudian kamu tidak syirik kepada aku sedikit pun, maka aku akan mendatangkan sepenuh bumi pengampunan. Artinya Anas. Kata beliau, kalau engkau mengetahui hadisnya Anas, Arafta, maka kamu akan tahu. Anna qawlahu fi hadithi idban, bahwasanya sabda beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang Atban yaitu fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah Barang siapa sungguh Allah akan mengharamkan neraka bagi siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan mengharapkan wajah Allah. Kalimat mengharapkan wajah Allah di sini maksudnya kata beliau, annahu tarku syirik. Itu harus meninggalkan kesyirikan. Sehingga maknanya dia mengharapkan wajah Allah ikhlas, mengikhlaskan niat dia tadi. Dan juga mengandung makna tarku syirik meninggalkan kesyirikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, la La tusyriku bi syai'a. Tidak syirik sedikit pun. Laisa qawluha bil lisan. Bukan semata-mata mengucapkan dengan lisan. Ini yang sering saya sampaikan pada pertemuan telah lalu. Sehingga ketika disebutkan tidak syirik kepada Allah, itu berarti tidak syirik plus bertauhid. Ketika disebutkan bertauhid kepada Allah, itu artinya dia bertauhid dan tidak syirik. Ini dua perkara yang mutalaziman, yang terus ada bergandengan, tidak mungkin dipisahkan. Ini juga menunjukkan, ini semuanya menunjukkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah tidak cukup hanya semata-mata diucapkan dengan lesan. Harus dengan praktek anggota badan. Arabi'ata asyrata. Yang ke-14. Ta'amal. Renungkanlah al-jam'a baina kauni Isa wa Muhammad renungkanlah pengumpulan antara Nabiullah Isa dan Nabiullah Muhammad abdaillah wa rasulaihi dua-duanya sebagai hamba Allah dan Rasul Allah. Jadi kamu renungkan sekarang. Keadaan Nabiullah Isa disifati sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Demikian pula keadaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga hamba Allah dan utusannya. Di sini dikumpulkan pada dua sisi. Yang pertama, dua-duanya sama-sama hamba dan sama-sama rasul. Sama-sama hamba dan sama-sama rasul. Yang kedua dikumpulkan pada dua orang. Nabi Isa dan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Nabi Allah Isa itu sama dengan Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakni sebagai hamba Allah, sebagai Rasul Allah, bukan sebagai Rabb bukan sebagai Tuhan atau bukan pula sebagai anak Tuhan. Bukan, tapi sama dengan Rasulullah SAW sebagai hamba Allah dan juga sebagai utusan Allah Taala. Maka di sini ada bantahan kepada orang-orang Nasrani. Bantahan kepada orang-orang Nasrani. Masya Allah. Dan sepengetahuan kita, yang disifati demikian. Jadi satu, Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya, itu Allah Isa dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saja. Ada nabi-nabi yang lainnya, belum kita dapati pensifatannya seperti itu. Pengumpulan antara Abdullah wa Rasuluh Wallahu alam hikmahnya ialah wallahu alam hikmahnya ialah dikarenakan Nabi Allah Isa ini termasuk seorang nabi yang disikapi hulu, disikapi berlebih-lebihan oleh kaumnya sampai pada tingkat dijadikan sebagai sembahan. Juga sebagian kaumnya merendahkan beliau tidak menganggap tidak menganggapnya sebagai seorang rasul sehingga disifati dengan Abdullah wa Rasuluh sekaligus hamba Allah bukan disembah Rasuluh Rasul Allah bukan disesatkan demikian pula pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga demikian ini kekhawatiran kekhawatirannya Rasul sallallahu alaihi wasallam umatnya akan mensikapinya, mensikapi beliau dengan hulu, dengan berlebih-lebihan. Sehingga dikumpulkan jadi satu, Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui kebenaran sabda Rasul SAW. Ketika ada yang memuji beliau setinggi langit, beliau mengatakan, La tuturuni, كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا Abdullahi الله Rasul. Kalian jangan berlebihan dalam memuji aku, kata Rasul. Sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan dalam memuji Isa bin Maryam alaihissalam. Belum mengatakan sesungguhnya saya ini seorang hamba. Maka katakanlah hamba Allah dan utusannya. Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Wallahu a'lam bishawab. Al-khamisata asyarata. Yang kelima belas ialah ma'rifatu ikhtisas Isa. Mengetahui, mengenal kekhususan Nabiullah Isa. Fi kaunihi kalimat Allah di mana Nabiullah Isa diciptakan dengan kalimat Allah kun. Ya, ini di sini ini diterangkan walaupun antara Nabiullah, eh, Nabiullah Isa dan Nabiullah Muhammad sama bagi Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Namun di sini Nabiullah Isa memiliki kekhususan tersendiri. Yaitu dari sisi asal penciptaannya. Kalau Nabiullah Isa diciptakan dengan kalimat kun Allah mengatakan kun, jadilah. Fayakun, maka jadi. Dengan kalimat kun. Adapun Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diciptakan melalui air mani bapaknya, melalui air mani bapaknya. Sehingga di sini ada kekhususan Nabi Allah Isa alaihissalam atas Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi ini saja. Bukan berarti kemudian Nabiullah Isa itu lebih afdal, lebih utama daripada Nabi Muhammad SAW um, secara mutlak. Tidak. Tidak. Tetap kita mengatakan Nabi Muhammad SAW itu lebih afdal, lebih utama dari semuanya. Dengan sabda beliau, Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Kata Rasulullah, saya ini ialah putranya atau salah tuan, tokohnya anak Adam. Dan bukan kebanggaan. Bukan kesombongan. Sehingga secara global, secara umum, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih afdal dari semua yang ada. Namun pada masing-masing nabi, pada masing-masing nabi itu memiliki kekhususan Keistimewaan tersendiri yang tidak ada pada nabi-nabi yang lainnya. Naam, hadha huwa. As-sadisatu asyrata yang ke-16. Ma'rifatu kaunihi ruhan min. Mengetahui, mengenal bahwasanya Allah Isa itu ruh dari Allah. Yakni ruh dari arwah-arwah yang diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala. Ya. Sama dengan yang lainnya. Sama dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Juga merupakan roh ciptaan Allah tabaraka wa taala. Hanya saja hanya saja untuk Nabi Allah Isa ada sisi keistimewaannya. Yaitu apa? Disandarkan kepada Allah tabaraka wa taala. Ruhun min, roh dari Allah disandarkan kepada Allah Taala. Roh ciptaan Allah yang sangat mulia, yang sangat agung di sisi Allah Taala. Ingat segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah dan dia makhluk maka itu mengandung makna tasyrif wa alim mengandung makna pemuliaan dan pengagungan sehingga di sini ada pengagungan pemuliaan, keutamaan untuk Nabi Allah Isa atas makhluk-makhluk yang lainnya. Walaupun sama-sama makhluk, diciptakan juga. Ada mafhum insyaAllah. As-sabi'ata asyrata yang ke-17. Ma'rifatu. Fadlil iman. Bil jannati wal nar. Mengetahui keutamaan. Mengetahui, mengenal keutamaan iman kepada surga dan neraka. Ya ini mulia itu. Apa keutamaannya? Disebutkan dalam hadis Ubar bin Samit adakhalahu Allahul jannah ala ma kana min al-amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Yani keutamaannya di sini ialah dukhul jannah. Dia akan dimasukkan ke dalam surga bagi siapa saja yang beriman dengan al jannah tuan nar, surga dan neraka tadi. Nah, iman kepada surga dan neraka dimasukkan oleh para ulama termasuk iman kepada hari akhir. Athaminata asyar. Yang ke-18. Ma'rifatu qawlihi. Mengetahui, mengenal sabda beliau ala ma kana al amal. Ala ma kana al amal. Yang telah lewat pembahasannya ada dua makna di sini. Yang pertama bagaimanapun amalan dia. Dan Allah akan masukkan dalam surga bagaimanapun amalan dia. Yani walaupun dia itu berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, tapi tetap dia akan masuk dalam surga. Mana yang kedua ialah mana yang kedua ialah sesuai dengan amalan-amalan dia. Dia akan dimasukkan dalam surga sesuai dengan tingkat amalannya. yakni dimasukkan dalam surga bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat amalannya masing-masing. Ada mafhum. at ada asyrata yang 19. Ma'rifatu anna nizana mizana lahu kifatan. Mengetahui, mengenal bahwasanya mizan timbangan nanti di hari kiamat di hari akhir itu memiliki kifatan dua anak timbangan memiliki dua anak timbangan untuk menimbang antara dua perkara memiliki dua kifah dan ini merupakan prinsipnya al-sunnah yang tiqat al-sunnah wal jamaah bahwasanya timbangan itu hakiki timbangannya hakiki Adapun bagaimana bentuk timbangan tadi kita katakan wallahu alam bisawab. Yang terakhir adalah isrun Yang ke-20 ma'rifatu dzikril wajh mengenal penyebutan wajah. Artinya kita meyakini bahwasanya Allah tabaraka wa taala memiliki sifat wajah. Dan itu sifat yang hakiki bagi Allah kita tetapkan dengan tanpa menyerupakannya dengan makhluk Allah Taala dan dengan tanpa menanyakan bagaimana kefiahnya. Ini prinsipnya Rasulullah dalam perkara asma sifat. Allahu a'lam bishawab. Selesai pembahasan bab yang pertama tentang keutamaan tauhid. Maka dengan membaca dalil-dalil ayat dan juga hadisnya Rasulullah SAW yang menerangkan tentang masalah tauhid ini, maka seharusnya bagi kita semuanya untuk lebih bersemangat memperhatikan masalah tauhid, menjaga tauhid kita, bersemangat untuk jauh dari kesyirikan, menjauhkan amal kita dari kesyirikan, supaya kita mendapatkan keutamaan yang, yang sangat besar ini, yaitu jaminan surga dari Allah Taala dan jaminan dihapuskannya dosa-dosa kita. Wallahu alam suhab. Dan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita masuk pada bab bab berikutnya ialah bab orang-orang yang mewujudkan atau merealisasikan tauhid maka dia akan masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Ini lanjutan untuk pembahasan keutamaan-keutamaan tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil Bila ada orang yang berzina, ternyata perempuannya hamil, dan laki-lakinya bertanggung jawab dengan menikahinya. Maka status pernikahan mereka ini sah atau tidak. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama tentang menikah dengan perempuan yang hamil. Yang dia hamili karena pernikahan, karena perzinahan. Yang perlu tahu di sini kalau yang menikahinya itu orang lain, laki-laki yang lain, maka tidak diperbolehkan. Dengan ayat Az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Yang namanya eh, pezina perempuan tidak boleh menikahinya kecuali pezina juga atau musyrik. Disebutkan dalam lanjutan ayat tadi Allah mengatakan wa hurrima dzalika 'alal mu'minin dan diharamkan itu semuanya bagi kaum mukminin. Maka bagi seorang mukmin laki-laki yang lain tidak boleh menikahi perempuan tadi. Karena pembahasannya adalah yang menikahi ini laki-laki yang menghamilinya. Maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan pernikahannya tidak sah sampai perempuan tadi melahirkan bayinya. Sampai perempuan tadi melahirkan bayinya. Pendapat yang kedua mengatakan boleh dinikahi, tapi dengan syarat. Dengan syarat tidak boleh mengumpulinya sampai dia melahirkan bayinya. Sampai dia melahirkan bayinya. Sampai dia melahirkan bayinya. Dua pendapat ini berhujjah dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, "La tasqi ma'aka زرع غيرك Kamu jangan menyiramkan air kamu kepada tanaman orang lain. Itu bahasa kiasan. Kamu jangan menyiramkan air kamu kepada tanaman orang lain. Saat orang yang berzina, itu sangat dimungkinkan sekali dia itu berzina dengan laki-laki yang lain. Kalau dia mau berzina dengan seorang laki-laki, itu kata para ulama kemungkinan sangat besar dia akan mau dengan laki-laki yang lainnya. Sehingga dikhawatirkan tercampurnya air tadi. Maka Rasul mengatakan kamu jangan menyiramkan air kamu pada tanamannya orang lain. Dua-duanya berpendapat eh, apa namanya ber, berhujjah dengan riwayat ini. Maka yang lebih selamat ialah tidak menikahinya sampai ha, apa namanya melahirkan anaknya. Tapi yang namanya orang menikah serumah, berumah tangga, ya pas, mas, pasti itu yang namanya berhubungan suami istri. Sehingga supaya jangan terjadi hal yang, yang diinginkan lebih bagus lagi kalau tidak nikahkan sampai melahirkan. Apakah dengan cara menikah sudah cukup bagi mereka sebagai taubatnya? Enggak cukup. Menikah itu sebagai bentuk keabsahan hubungan mereka saja. Taubatnya harus sertai dengan taubat dan nasuha, dengan taubat yang bagus. Kalau tidak ada yang tahu, maka disembunyikan aib tadi tidak disampaikan kepada pemerintah atau misalnya. Kalau pemerintah tahu dan meminta hukum had tegakkan dikarenakan bukti-bukti yang sangat kuat atau pengakuan dari dua belah pihak yang misalnya maka di antara bentuk taubatnya dia yang nasuha taubat yang bagus dia rela untuk membersihkan dirinya dengan dirajam anak hasil hubungan tersebut nisbahnya kepada siapa? Allah alam. Yang jelas kalau anak tersebut tidak mengikuti kelakuan orang tuanya, maka dia tetap dikatakan al-fitrah. Al-fitrah. Bersih dia. Tetapi kalau anak tadi itu mengikuti cara hidupnya orang tuanya sebelumnya, ikut dengan cara-cara yang kotor seperti itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, waladuz zina syarrut salatah. Waladuz zina syarrut salatah. Anak zina itu tiga, tiga oknum yang paling jahat. Yang paling jahat. yakni bapaknya, ibunya, dia sendiri. Paham ya? Ini hadis yang sahih disebutkan oleh Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah dalam kitab beliau As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi sahihain. Nah, ini kata para ulama, kalau anak tersebut mengikuti gaya hidupnya orang tuanya lagi. Tapi kalau anak tersebut itu benar-benar tidak ikut-ikutan, dan orang tuanya maka dia al-fitrah. Dengan hatinya purera belum mauludin, yuladu al-fitrah. Masing-masing anak yang dilahirkan, dilahirkan dengan fitrah. Wallah alam isawar. Menisbahnya wallah alam isawar. Mohon diulang makna kalimat ala ma kana minal amal. Dua makna. Makna yang pertama ialah bagaimanapun keadaan amalan dia. Artinya kan bukan masalah syahadat siapa yang bersaksi demikian demikian demikian demikian maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Bagaimanapun amal dia, maksudnya Allah akan masukkan ke dalam surga walaupun dia itu berbuat dosa, kemaksiatan, tentunya yang selain syirik dari Mana yang kedua ialah Allah akan masukkan ke dalam surga sesuai dengan kadar amalannya. Sesuai dengan kadar amalannya. Sebab ahli jannah penghuni surga itu bertingkat-tingkat keutamaannya. Maka tingkatan-tingkatan tadi itu disesuaikan dengan kadar amalnya masing-masing. Allah alam salam. Nah, untuk yang tadi masalah anak di sini tadi disebutkan Ibnu Man, pintu Man. Wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Perlu ditengok lagi insyaallah. Cukup sekian saja insyaallah.